PKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen, ide cerita Cece Suhyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. pada seri yang ke-18 ini menampilkan Benny sebagai Layang Suta, Suryadin Tanjung sebagai Prabu Rangga Banu, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, dibantu oleh Harry dan Wenda. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dua penjaga perbatasan di tepi hutan kini bersiaga penuh karena kehadiran laki-laki di malam itu yang menanyakan tentang Prabu Sana, sebuah pertanyaan yang sangat mencurigakan. Lalu laki-laki pendatang yang aneh itu menghilang begitu saja seperti dihembus angin. Benar-benar aku tidak habis pikir. Lelaki itu cepat sekali menghilangnya. Wah, pasti dia adalah penjaga hutan angker ini. Ah, tidak mungkin. Oh. Tentu oh. kau melamun. Ah, sungguh. Pasti kau tadi mendengar pertanyaan laki-laki itu, bukan? Ah, aku tidak oh. mendengar apa-apa. Aku sedang asik dengan tembakau keraton yang nikmat ini. Oh, iya kalau kau tidak percaya sudah, jagalah sendiri. Aku mau tidur saja di depan kamar perempuan cantik itu. Eh, tunggu dulu. Oh. Jangan enaknya sendiri. Aku juga mau tidur di depan kamar itu. Wah, kalau soal perempuan saja getolnya bukan main. Dasar brengsek kau. Pemimpin kita datang. Ayo bersiap di depan pintu sana supaya kita tidak dapat marah. Mengapa kalian seperti ketakutan melihat kedatanganku? Hah? Apa yang telah terjadi di sini? Uh, uh, uh, tidak ada terjadi apa-apa. Uh, hanya saja uh, ada kejadian aneh. Kejadian aneh? Apa maksudmu? Uh, baru saja ada orang datang kemari menanyakan Prabu Sana. Oh, menanyakan Prabu Sana? Iya. Lalu kalian tidak menahan orang itu? Uh, Maaf Tuan Pemimpin. Setelah saya menjawab tidak tahu, lalu laki-laki itu permisi. Ketika saya mencegahnya pergi, tiba-tiba ia lenyap di dalam kegelapan malam. Oh, berbahaya. Pasti rencanaku telah diketahui oleh orang lain. Oh, musuh mulai mengintai kita. Rencana Prabu Rangga Banu untuk memberikan upeti harus terlaksana. Malam ini, terpaksa kita memindahkan pungutan pajak-pajak itu dan membawa tawananku yang cantik. Ayo cepat, siapkan dan kumpulkan di sini semua. Siap, Siap melaksanakan, melaksanakan tugas. tugas. Kedua prajurit itu dengan cepat memasuki tempat penyimpanan pungutan pajak. Tapi tiba-tiba wajah kedua prajurit itu pucat pasi. Lalu dengan ketakutan melapor kepada Layang Suta. Ah, Tuan, tuan pemimpin, ah, anu tuan, ah, ah, anu, ada apa prajurit? Kau seperti ketakutan. ah. Apakah kau melihat hantu? Uh, aduh, ketiwasan. Ketiwasan, Tuan Pemimpin. Karung-karung yang berisi uang itu lenyap. Hah? Apa? Lenyap? Saya, saya bersedia dihukum apa saja, Tuan. Ah, soal menghukummu itu mudah. Ah. Sekali tebas, batang lehermu juga putus. Ah. Sekarang bawa perempuan itu kemari, cepat. Iya, iya, iya, ya. ya, ya, ya. Tuan, Tuan pemimpin, kita telah kemasukan maling sakti. Ah, ada apa lagi nih? Hah? Perempuan itu lenyap tanpa bekas, tuh. Oh, celaka! Aku kebobolan. Kalian goblok semuanya! Percuma minta gaji besar, kerja tidak becus. Kalian berdua harus mendapatkan uang pajak-pajak itu. Serta menemukan kembali perempuan cantik yang telah kita tawan. Hidup atau mati. Uh, ba ba ba baik, Tuan Layang sutah. Baris kau pakai batuk-batuk segala. Sini kamu. <coughs> Aduh, <coughs> saya sakit batuk, Pak. Bagaimana ini, Pak? Minum nih. Bombat. Bomnya batuk. Pasti sembuh. Apa, Pak? Bombat? Wah, bombat memang hebat. Batuk saya langsung lenyap. Dan siapa? Pak. Bombat, bombat, bombat. Ya, kini ada Bombat, si tablet kuning segi enam dengan formula ampuh yang bekerja hebat sekuat bom. Bombat menghilangkan segala macam batuk seperti batuk kering, batuk berdahak, batuk bronkitis, batuk alergi, dan batuk karena merokok. Bombat bekerja sekuat bom. Bombat, bomnya segala macam batuk. Produksi KB Pharma. Layang Suta begitu geram, dadanya turun naik menahan amarah. Telah dua kali ia dipecundangi orang. Kini uang penarikan pajak dan perempuan idaman hatinya lenyap pula. Lalu malam itu juga kembali melapor kepada Prabu Ranggabanu. Banu. Ah, jadi sebelum kejadian ada lelaki yang menamakan dirinya pengembara yang tersesat. Hmm? Iya. Begitulah yang mulia. Selain itu, ia menanyakan Prabu Sana. Inilah yang membuat hamba heran. Hmm. Untuk apa ia menanyakan Prabu Sana? Menurut prajurit jaga, hanya menanyakan nama itu saja. Ini benar-benar aneh. Berarti negeri ini telah dimasuki orang-orang asing yang mempunyai tujuan tertentu. Mungkin sekali begitu yang mulia. Lalu bagaimana dengan penyelidikanmu itu? Dengan laki-laki yang telah menolong Panjun? Hmm, belum ada gambaran yang jelas, tuanku. Atau kemungkinan juga pelakunya sama dengan kejadian ini. Kalau begitu halnya, kau harus menangkap hidup atau mati bagi siapa saja yang melakukan pembangkangan terhadap negeri Sokawarni. Hamba siap melaksanakan tugas ini, tuanku. Dan ingatlah yang sudah. Kau mempunyai beban yang berat kau harus mengganti dana yang hilang itu. Kalau dalam waktu singkat kau tidak bisa menggantinya, kedudukanmu akan digantikan dengan orang lain. Iya, hamba ingat-ingat pesan ini yang mulia. Layang Suta dengan mendongkol dan muka kecut meninggalkan Prabu Rangga Banu. Pikirannya tidak menentu karena sebagian penarikan pajak di wilayah utara yang hilang itu menjadi tanggung jawabnya. Harus diganti dalam waktu singkat. Layang Suta kini hanyut di dalam kegelapan malam. Tujuannya tidak menentu hingga dimakan pagi. Dan kini kita beralih ke pasar pesisir Karang Oblong. Pagi hari yang cerah di bawah pohon mindi, laki-laki gagah dengan ikat kepala ulung sedang asik duduk sendiri, memandang keramaian pasar. Para nelayan itu begitu gembira menjajakan hasil buruannya untuk mencukupi kebutuhan sana keluarganya. Nah, mereka seperti tidak mempunyai beban dalam kehidupannya. Setelah menerima uang, mereka belikan beras, pakaian, dan kebutuhan lainnya. kadang-kadang sepi. Tidak ada yang pergi ke pasar karena mereka semuanya pergi melaut. Tuhan, sedekah Tuhan, kasihan Tuhan. Uh, sebentar. Ah, terimalah ini dengan senang hati. Semoga kau dapat berusaha lebih terhormat lagi. Ah, terima kasih Tuhan. Budi Tuhan akan selalu saya ingat. Uh. Astaga, tidak salahkah Tuhan memberikan uang ini kepada saya, Tuhan? Uh, ada apa kiranya sahabat? Uh, Hingga kau terkejut. Uh, uh, uang yang Tuhan berikan, uang emas. Hmm. Oh, saya, saya tidak berani untuk menerimanya, Tuhan. Terimalah. Saya memberikannya dengan ikhlas. Kenapa sahabat tidak berani menerimanya? Uh, ma maaf, Tuhan. Maaf. Uh, sekarang ini banyak perampokan banyak pembersihan di negeri Sokawarni. Tentu orang akan curiga kalau saya mempunyai uang emas ini, Tuan. Kau mempunyai alasan yang kuat. Tidak selamanya orang miskin itu tidak mempunyai apa-apa. Seperti saya ini, saya perantau. Uh, iya, iya, Tuan. Tapi saya tidak pernah takut akan kelaparan atau mendapat rintangan di jalan. Uh, uh, iya, terima kasih, Tuan. Terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikanmu. Jarang saya menemui orang seperti tuan muda ini. Maaf, kalau boleh tahu, yeah. siapakah tuan sebenarnya dan mempunyai tujuan ke arah mana? Mungkin saya bisa membantu tuan. Maaf, sahabat. Tujuanku untuk mencari kebenaran dan saya tidak mempunyai nama. Panggil saja aku si pengembara. Uh, uh, aneh sekali dunia ini sekarang. Ah, kenapa banyak orang yang merahasiakan namanya? Hmm. Pengemis yang kuajak bicara ini sepertinya bukan pengemis biasa. Mungkin dia telik sandi karena kulihat hanya orang-orang tertentu saja yang dimintanya. Uh, maaf Tuhan, ah, iya. maaf. Iya. Uh, kalau bicara saya mengganggu Tuhan. Uh, saya permisi Tuhan. Uh, terima kasih banyak atas amal baik Tuhan. Iya, semoga kita tiada halangan. Hei, hei, berhenti semua! Ayo kita mulai pembersihan ini. Tangkap mereka yang membawa senjata tajam. Ya, laksanakan perintah. Lo, lo, lo, lo. Tangannya kenapa, Bang, sampean, Bang? Kok karo terus, ketel-ketel ya? Itulah, Bo. Segala obat sudah kusoba, tapi tak sembuh-sembuh juga. Pusing aku, bah. Penuh kadas kurap, oleskan panas, getar-getar. Efektif membasmi panu, kadas kurap dan gatal jamur. Kalpanax, begitu dioleskan langsung terasa khasiatnya. Sediakan selalu Kalpanax. Kalpanax menjaga kulit tetap halus mulus, bebas dari gangguan jamur kulit. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Pasukan berkuda yang terdiri dari belasan prajurit itu dengan tangkasnya turun melompat, lalu mulai melakukan penggeledahan kepada setiap orang-orang yang dicurigai, termasuk pengemis yang baru saja bertemu dengan laki-laki aneh itu. Tiba-tiba, pasar Bindi di pesisir oblong itu menjadi sepi dicekam ketakutan. Hei, saudara-saudara penduduk pesisir Karang Oblong, kalian jangan takut. Kami hanya melakukan pembersihan kepada orang-orang yang dicurigai saja. Ayo, berjaganglah seperti biasa. Prajurit itu. Pernah aku melihatnya. Sobat, aku mencurigai laki-laki yang duduk di bawah pohon mindi itu. Oh, orang itu. Ayo, mari kita dekati. lebih muda. Uh, Ayo berdiri. Uh, Apa kerjamu di sini? Uh, saya? Iya. Siapa uh, lagi kalau bukan kamu? Uh, Ayo berdiri. Uh, uh, iya, iya, sebentar. Jangan membentak begitu. Uh, jantungku bisa copot. Uh, uh. Kau mencurigakan. Kami akan menggeledah tubuhmu dan barang-barang yang kau bawa itu. Uh, silahkan. Tapi jangan diambil. Itu pakaian saya sehari-hari. Ayo sobat, periksa dia. Iya. Astaga, bukankah, bukankah kau, kau yang semalam bertanya di pinggiran hutan itu? Ah, ada apa Tuan Prajurit? Apa maksudmu? Ah, sobat, dia musuh kita. Ayo tangkap. Hey, eh, apa-apaan ini? Katanya mau menggeledahku, tapi kenapa menghudus pedang? Kau, kau lelaki yang mendatangi markas di tepi hutan angker itu. Tentu kau juga yang merampok dan membawa perempuan tawanan kami. Ayo serang dia. Iya. Oh, tunggu dulu. Ayo teman-teman semua tangkap tangkap ini. Iya. Iya. iya. iya. Aduh, ah, hampir saja kepalaku copot. Iya. Iya. iya. Ah, aku akan mencari senjata untuk melayani mereka. Repot juga menghadapi dengan tangan kosong. Hup. Lelaki aneh itu melompat ke atas pohon mindi, lalu mematahkan ranting sepanjang lengan. Dengan senjata ranting, ia menangkis serangan para prajurit-prajurit yang menggunakan pedang itu ranting pohon mindi yang dialiri oleh tenaga dalam menjadi ulet dan keras sekeras baja. Hingga terjadilah percikan api ketika pedang-pedang itu beradu dengan ranting yang dipegang oleh lelaki aneh itu. Dugaanku tidak meleset. Laki-laki itu bukan orang sembarangan. Ya, Ranting yang dipegangnya mampu menangkis belasan pedang prajurit keraton. benar-benar sakti pendermana. Yeah.